Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati, kami cintai dan kami mulai Guru kita Buya Yahya Jainal Ma'arif Begini Buya Rasulullah bersabda Pandangan pertama rizkimu Pandangan kedua dosamu Ketika kita melihat sesuatu yang haram Dan kita perbanyak beristighfar tetapi ketika kita melihat sesuatu yang bisa dibilang wanita muslimah. Mana? Tapi melihat wanita yang muslimah gitu. Ter, terbesit apa terlintas dalam hati kagum akan kecantikan kesolehannya apakah itu termasuk bab kita itu mata yang ter, apa akan berdosa gitu dalam bab kita berdosa Eh, ter, terlintas gitu bahwa wanita soleh kesolehannya kemuslimannya itu uh, sampai terbayang sampai ter apa namanya andai berandai-andai gitu dijadikan istri itu bisa mendapatkan kemaslahatan itu uh, satu pertanyaan lagi bisa uh, yang kedua apakah betul dan ada dalilnya bahwa ziarah wali songo itu akan mendapatkan pahala seperti naik haji bu ya dan ketika kita sholat di makam di depan makam wali songo tersebut hukumnya bagaimana mungkin itu aja dari kami pertanyaan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjaga mata jika ada seorang laki-laki melihat seorang wanita kemudian ada ketertarikan di dalam hatinya lalu untuk menikahinya apakah ini termasuk pandangan yang menjadikan sebab kotornya hati berbeda dengan yang dibahas oleh Imam Ghazali kalau ada orang melihat untuk menikah itu disunnahkan. Sebab tujuannya untuk menikah, bukan orang nongkrong di pinggir jalan melihat orang lewat. Bukan orang buka jendela lalu ngintip siapa di balik jendela sana, bukan, sangat beda di sini. Orang yang punya tujuan mulia atau orang pakai kacamata hitam biar bebas dia lirik sana, lirik situ. Musibah. Jadi beda. Justru itu yang sangat dianjurkan bukan termasuk ini. Artinya apa? Nah kalau bukan untuk menikah, dia tidak bakal melihatnya. Jadi dia tergerak dan saya ingin menikah. Umurku umur menikah dan aku punya, aku akan memilih. Aku lihat fisik perlu melihat juga, akan tapi akhlak nomor satu. Tapi yang dilihat adalah apa? Yang di kita dianjurkan melihat dengan kadar yang cukup untuk memacu semangat nikah kita. Itu saja. Dan Allah tahu apa yang ada di hatinya. Apakah dia hanya iseng? Aku hanya ingin lihat kecantikannya tok kok. Wah bebas nih. Lihat sana, lihat sini. Ya. Jadi sangat beda. Kalau anda melihat seorang wanita, anda sebagai seorang laki-laki, punya tujuan untuk menikah, bahkan ini disunnahkan dan dianjurkan. Dan bukan dosa. Tapi ingat, kapan? Di saat anda ingin menikah. Jadi saat ada kecocokan, maka Anda tentu itu akan terikat di dalam hati Anda. Tapi terikat di hati Anda yang kebayang bukan perzinaan. Kapan aku segera menikah? Itu yang diinginkan. Sehingga Anda terpacu untuk percepat pernikahan, akhirnya Anda mempercepat ibadah dan kemuliaan dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat beda. Yang bermasalah sudah tidak ingin menikah tapi melihat lihat Soalnya sana sini sana sini tersiksa dia. Hatinya kotor, ibadah jauh, ibadah tidak banyak, lihat. Inilah, jadi bukan. Kalau melihat untuk sebuah pernikahan, itu justru disunnahkan dan dianjurkan. Ad'a lebih dalam sabda Nabi itu. Ad'a lebih mengundang hati kita, mengajak hati kita untuk bisa melakukan pernikahan. Jadi itu sangat dianjurkan. Beda ya? Bedanya orang lihat iseng yang nggak ada gunanya. Jadi melihat itu ada yang haram. Mutlak haram melihat aurat. Yang kedua adalah melihat yang yang tidak haram tidak haram tapi jika tidak dijatuhkan menjadi haram contohnya berpapasan lakal ula kata Rasulullah bagimu yang pertama engkau melihat pertama halal melihat seorang laki-laki melihat wanita begini berpapasan kelihatan Lalu terbetik di hatinya, oh cantik. Maka jangan dilihat lagi yang kedua. Nah itulah hebat. Tapi kalau lihat lagi yang kedua adalah wa'alaikatsani dan bagimu yang kedua. Lakal ula wa'alaikatsaniyah. Bagimu yang pertama. Yang pertama halal karena engkau berpapasan lihat satu orang. Tapi setelah itu jika kau tengok lagi maka itu menjadi haram. Karena bukan tujuan untuk menikah. Tapi kalau tujuan untuk menikah kau boleh mencarinya. Di mana orangnya? Boleh engkau sembunyi ingin melihatnya. Lihat dia. Tapi tujuannya untuk menikah. Dan sungguh indah kalau orang tujuannya mulia. Sehingga kalau melihat wanita tersebut menurutnya cantik, lihat. Kalau menurutnya tidak cantik, akan mudah dilupakannya. Kalau menurutnya cantik, akan memacunya untuk makna cantik sesuai dengan yang keinginan. selesai Kalau cantik dia akan terpacu untuk segera menikah. Nah, ini adalah karena untuk menikah. Tapi kalau bukan untuk menikah gak ada itu semuanya. Bisa macam-macam pikirannya, khayalan-khayalan. SMS-an, kenalan segala macam. Nah, itu iblisnya di sini. Baik, nggak apa-apa. Jadi melihat untuk pernikahan itu adalah halal, bahkan itu disunnahkan dalam eh, syariat kita syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak, tidak benar kalau ziarah wali songo kayak orang melaksanakan ibadah haji itu enggak. Yang jelas ziarah wali adalah dianjurkan dan mendoakan para wali adalah sunnah, perintah. Kita dianjurkan untuk ziarah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi ala fazuruha. Dilarang untuk ziarah kubur mula-mula. Tapi akhirnya kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi di sini bukan perintah wajib yang mau ziarah-ziarah yang tidak-tidak. Dan perintah di sini fa innaha tudzakkirukumul maut Tujuannya adalah agar kita semakin ingat akan kematian kita sendiri. Kemudian setelah itu kita bisa membaca uh, bertawasul di tempat tersebut dan itu juga salah satu pendidikan yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun ada orang yang mencoba mengingkari akan tapi orang yang mengingkari tawasul kepada orang yang telah tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia ini bertentangan dengan kebiasaan para salafun soleh dari masa ke masa termasuk Tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adapun itu riwayat tentang oh, seperti haji itu tidak pernah ada tentang ziarah kubur para wali. Tapi mencintai para wali, mencintai para ulama itu kunci keselamatan. Dan bisa saja pahalanya lebih gede dari haji. Cuman yang dikatakan seperti haji tidak pernah kita dengar yang demikian itu. Cuman kalau Anda ziarah kepada para wali, para olia karena kecintaan Anda, Tentu kecintaan kepada ulama itu adalah sesuatu yang sangat mulia sehingga akan menjadikan pahalanya lebih gede daripada haji dan sebagainya. Bahkan orang bisa sempurna hajinya kalau memang ada di dalam hatinya keterikatan kepada ulama. Sehingga dengan keterikatan kepada ulama akan dengar fatwanya, akan dengar petuahnya, dengar bimbingan dan nasihatnya, itulah yang menjadikan sempurna ibadahnya. Sholat itu di mana saja diperkenankan, di mana saja diperkenankan selagi bukan tempat yang najis dan termasuk sholat di kiri kanan kuburan juga boleh asalkan bukan untuk mengagungkan kuburan sebab kita itu menghadap ke keblat, kita menghadap ke keblat, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menjadikan kuburan adalah masjid menjadikan kuburan masjid. Jadi orang Majusi, orang-orang eh, Habasyah dahulu kalau ada orang tokoh ulamanya meninggal dunia dibuatkan patung, lalu dengan begitu dibuatkan tempat ibadah di patung tersebut. Jadi kalau ada sholat kebetulan ngadep ke kuburan, ya gak ada masalah kebetulan ngadep ke kuburan, kebetulan ngadep ke kuburan. Kalau tujuan yang menghadap ke kuburan, dia sholat sengaja menghadap ke kuburan, ini tidak diperkenankan. Kalaupun tidak niat menyembah kuburan, ini adalah jelas haram karena tujuannya ngadep ke kuburan. Salat kok ngadep ke kuburan? Salat ngadep ke wali enggak dibenarkan. Tapi salat ngadep ke keblat. Tapi kalau memang banyak kuburan di sana sini, ada sebagian masjid memanjang, kemudian di situ ada kuburan, ya tidak ada masalah. Orang di Madinah pun salat menghadap kuburannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para wanita khususnya kan dorih kuburan Nabi itu kan berdekatan dengan tempat salatnya para wanita. Mereka menghadap ke kubur Nabi. Menghadap ke kubur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi bukan tujuannya menghadap Nabi. Kalau ada orang pindah sholat menghadap kuburnya Nabi jadi gak bener. Kenapa sholat harus menghadap kubur? Sholat menghadap ke kiblat. Kalau anda menghadap kuburnya Nabi untuk berziarah, ya. Tapi sholat menghadap kubur, sengaja menghadap kubur, sholat dengan menghadap kubur tidak diperkenankan. Tapi kalau memang tempatnya ada kuburannya, tidak ada yang melarang yang demikian. Terus kalau dilarang tidak sholat mungkin. Tempat lain kalau ada kalau tidak ada juga boleh. Kalaupun ada tempat lain, itu kuburan. Ada sutroh misalnya, kuburan ada. Yang penting jangan terlintas di benakmu engkau melakukan sholat menghadap ke kuburan. Jadi tempat ada kuburannya. Dan tidak pernah disabdakan oleh Nabi bahwasanya kuburan memotong sholat kita tidak. Dan tidak ada larangan kita sholat menghadap ke kuburan. Yang dilarang adalah nyembah kuburan. Kalau menghadap ke kuburan, pas kuburan. Ini ada kuburan di hadapan kita. Dan yang tidak diperkenankan lagi adalah membangun kuburan sebagai masjid. Bukan masjid ngadep kuburan. Kalau masjid ngadep kuburan bukan ngadep ke kuburan, tetap ngadepnya ke keblat Allah Subhanahu wa taala. Keblat, Jadi itu enggak apa-apa kalau tapi kalau Anda niat pengen jarah Sunan Gunung Jati lalu di belakang kuburan masuk Allahu Akbar. Ini orang sakit. Dan ada yang sakit memang. Ke masjid enggak pernah sholat tapi di kuburan so Sholat aneh. Sholat iktikaf di masjid. Sholat masjid. Ini ada orang-orang begitu. Tapi insya Allah ahli iman gak ada kayak gitu. Ahli iman yang ada sini gak ada. Cuman pertanyaan itu perlu. Jadi kalau anda menuju ke kuburan untuk sholat menghadap ke kuburan jelas tidak berkenankan dan hukumnya haram. Tapi kalau kebetulan anda ke kuburan, waktu duhur mau habis, anda belum sholat, sholat saja dimanapun anda berada, kiri kanan anda kuburan. Tapi ingat, Kuburan yang belum dibongkar, kalau sudah kuburan dibongkar, itu najis. Karena apa? Bangkai itu akan mayat itu akan busuk, setelah busuk akan meletus, nanah darahnya itu bercampur dengan dengan tanah dan tanah yang diangkat itu najis. Harus Anda pakai alas. Kalau tidak pakai alas maka najis. Sehingga makbarah lam tumbas atau kuburan yang belum di, pernah digali itu adalah boleh kita sholat di atasnya dan itu adalah su, suci. Di atasnya bukan menghadap ke kuburan tentunya, bukan eh, bukan di atasnya maksudnya sholat di itu. Kalau sholat, kalau di atas kuburannya tidak berkenan lagi karena ada larangan dari Nabi SAW hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahasanya kita tidak boleh duduk di atas kuburan di atasnya jadi kita tidak boleh duduk di atasnya berdiri di atasnya di atasnya itu apa sih kalau seandainya kejeblos anda akan nginjek jenazah tersebut selagi tidak maka itu bukan atasnya jadi atas mayat itu, atas kuburan itu kalau seandainya jeblos, bles, kaki Anda akan masuk kena ke kuburan. Itu yang tidak diperkenankan dan itu hukumnya haram. Sampai Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali berkata, seandainya aku harus dari Sayyidina Ali, seandainya aku harus duduk di atas bara itu lebih bagus daripada aku harus duduk di atas kuburan. Baik ini saja insyaallah.